سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر الحاضرين جماعة جمعة رحمكم الله الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Salawat salam kepada uswatuna wa qudwatuna ila yaumil qiyamah. Selanjutnya saya khatib kembali mengulang tausiatul taqwa yang sudah disampaikan dalam bahasa Arab tadi namun sebagai taki sebagai penguat agar tidak ada usaha keras yang kita lakukan kecuali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah karena sungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah dinilai, dilihat, dihitung dari keimanan dan amal soleh sebagaimana firman Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah dan mudah-mudahan kehadiran kita semua menjawab panggilan Allah adalah merupakan sebagai dalil atau bukti bahwa kita adalah minal mukmini dan muntaqin amin ya rabbal alamin dan selalu kita doakan saudara-saudara kita yang tidak ada ujur syar'i atau kebolehan secara syariat untuk meninggalkan Jumat, tapi belum juga bisa menjawab panggilan Allah. Mudah-mudahan pada Jumat yang akan datang akan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib hanya ingin mengajak kita semua untuk mentadaburkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian saya beri titel mensyukuri keimanan. Kenapa saya beri titel atau beri judul mensyukuri keimanan? Karena saya kita semua berharap bahwa saat kita mempunyai ihtimam terhadap panggilan Allah pada hari Jumat Mudah-mudahan ini adalah salah satu ciri bahwa kita adalah merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena kalau yang tidak memiliki keimanan atau tidak cukup kuat keimanannya untuk menjawab panggilan Allah, karena dalam ayat yang sering kita dengar, panggilan untuk menghadiri sholat Jumat ini diawali dengan Ya ayuhalladzina amanu Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Yang dipanggil adalah wahai segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian orang-orang yang hadir, orang-orang yang memenuhi rumah-rumah Allah pada saat ini adalah orang-orang yang insya Allah memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur untuk itu dan kita singkirkan semua aktivitas keduniawian kita walaupun mungkin memiliki nilai ekonomi memiliki nilai untuk kehidupan dunia kita, tapi kita lebih mementingkan kehidupan akhirat kita. Kebahagiaan sesudah kita dapatkan di dunia adalah tahap kebahagiaan yang paling kita dambakan adalah kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita tahu bahwa orang-orang yang Allah anugerahkan keimanan kepada mereka adalah orang-orang yang tangguh, adalah orang-orang yang siap menghadapi semua problematika kehidupannya. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 di situ ada perumpamaan. Setelah ayat 25 Allah berbicara tentang surga yang dianugerahkan buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian ada berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman setiap keadaannya selalu baik Seandainya dia menyaksikan sesuatu yang janggal sekalipun, sesuatu yang menurut sahwat mereka ini adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, maka mereka akan semakin beriman kepada Allah dan akan semakin yakin, akan memperteguh keimanannya kepada Allah dan menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu baik buat mereka. Kita lihat saat Allah memulai dengan auzubillahi minasyaitonir rajim Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan kama fawqaha. Fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Di sini poinnya saat Allah tidak malu memberikan perumpamaan seekor nyamuk atau perumpamaan yang lebih kecil lagi dari urusan nyamuk maka garis bawahnya di sini bagi orang-orang yang beriman adalah fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa apapun yang diberikan Allah ataupun yang disampaikan Allah annahu al-haqqu min rabbihim itu adalah merupakan satu kebenaran dari Tuhan mereka. Ini berbeda sudut pandangnya apabila orang itu tidak beriman, apabila orang itu ingkar, karena disebutkan fa'amal ladina kafar fayakulu nama aradallahu Allah hadzal masal yuzillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yuzillu bihi illa al-fasiqin. Allah al-azim. Di sini disebutkan kalau orang kafir mereka akan bertanya apa sih maksud Allah untuk menciptakan perumpamaan ini? Fa'amal ladzina kafar nama madza Allah Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan menghadirkan perumpamaan tersebut? Dan kalau kita lihat kembali memberikan garis bawah kepada orang-orang yang beriman, mereka tahu annahul haqqu min rabbihim. Itu adalah hak dari Tuhan mereka. Sehingga tidak heran saat kita menyaksikan surat Al-Ahzab ayat 21 dan 22. Di ayat 22 secara spesial Allah Subhanahu wa taala memberitakan keadaan kaum yang beriman atau orang-orang yang Allah anugerahkan iman kepada mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menjadikan Nabi satu-satunya kedua teladan contoh dalam kehidupan ini dan saat mereka melihat musuh sekalipun walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh saat mereka ditampakkan kepada mereka dan kemudian mereka melihat al-ahzab pasukan gabungan Yahudi musyrikin Makkah bersekongkol ingin menghancurkan kaum muslimin pada saat itu. Dan saat mereka melihat sejumlah pasukan yang besar mengancam mereka, menghantui mereka, kemudian dengan tenang mereka mengatakan, hadama ma wa rasuluh." Ini adalah sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma illa imanan wa taslima. Dan keadaan itu tidak menjadikan mereka lemah, takut, malahan imanan wa taslima semakin beriman dan semakin pasrah dalam menjalankan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau pada Al-Baqarah 26 tadi kemudian mereka mengetahui annahul haqqu min rabbihim ini adalah satu kebenaran dari Tuhan mereka walaupun menurut sebagian orang itu adalah sesuatu yang mungkin tidak layak dibicarakan atau ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mereka tahu annahul hakum min rabbi dan kita juga menyaksikan Atiful Arabi bayi yang bisa berbicara pada saat atau pada kisah di dalam surat Al-Buruj kisah Ashabul Ukhdud kita saksikan seorang wanita yang menggendong bayinya saat semua satu persatu orang yang beriman dilemparkan ke kobaran api dan kemudian para pengusaha penguasa yang zalim itu menyaksikan dan mereka bergembira menyaksikan siksaan kepada orang-orang yang beriman. Ternyata wanita ini ragu untuk masuk ke dalam kobaran api bukan karena dirinya, tapi takut bayi mungil ini merasakan panasnya api. Dengan izin Allah, kemudian si bayi ini bisa berkata dan berbicara kepada ibunya, Itu ini ya Umar, tenang saja wahai ibu Insya Allah Allah akan mencabut nyawa kita sebelum kita sampai ke api tersebut dan kemudian dengan terangnya dia mengorbankan kehidupannya untuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu bahwa harga iman itu lebih mahal, bahwa iman adalah password seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Kita tahu juga di dalam Al-Qur'an Al-Imran surat 91 inna ladzina kafaru wa matu wa hum kufar Fala bala min ahadihim milkul ardi dahab walau ibtada bih. Seandainya orang kafir meninggal dalam kekufurannya, dia memiliki emas sebesar dunia ini dan mau ditebus dengan kebahagiaan akhirat, fala bala min ahadihim milkul ardi dahab Maka tidak akan diterima dari mereka walaupun mereka memiliki emas sepenuh bumi ini subhanallah. Maka bersyukurlah dengan iman yang Allah pilihkan untuk kita karena yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran banyak manusia yang sesat dan banyak orang-orang yang kemudian memahami bahwa ini adalah petunjuk Allah ini adalah merupakan arahan Allah ini adalah firman Allah fayattabi'una ahsana kemudian mengikuti arahan Allah itu dan akhirnya tergolong ke dalam golongan orang yang beriman yang akan mendapatkan kebahagiaan dan bukan orang-orang fasik orang-orang yang rusak yang tidak atau gagal atau tidak mampu memahami pesan-pesan Allah, ayat-ayat Allah, baik yang tersebar di alam ini maupun ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an dari Apa yang terjadi adalah merupakan pesan dari Tuhannya. Apa yang dialami dalam kehidupannya adalah merupakan isyarat supaya senantiasa dan tetap berjalan di jalan yang lurus untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. hadirin, inilah khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bersyukur dengan keimanan. Kita suburkan. Kita suburkan keimanan ini dengan amal taat, dengan tilawah, dengan menuntut ilmu, dengan berzikir, dengan menggunakan semua yang Allah berikan untuk kita tukar dengan surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.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 Kita tahu bahwa di hari Jumat ada satu saat, ada satu masa, ada satu waktu yang saat kita berdoa, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah dan mudah-mudahan saat ini adalah saat yang mudah-mudahan kita mendapatkan pengabulan dan permohonan semua kaum muslimin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah dalam ayat tadi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira adada ma ahata bihi ilmuk wa ahata bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wa Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات Ya Allah ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami Ya Allah Berikan mereka bila mereka masih hidup Sehatkan mereka, panjangkan umur mereka dalam taat dan sempatkan kami anak-anaknya bisa membahagiakan ayah ibu kami haji berumroh bersama mereka ya Rahman ya Allah bila mereka sudah wafat meninggalkan dunia ini ampuni mereka terima amal ibadah mereka dan sampaikan doa kami Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara اللهم fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal الكفر wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, anugerahkanlah kami iman dan jadikanlah iman itu indah dalam hati kami ya Allah jadikanlah kami orang yang membenci perbuatan yang menyimpang, munkar, kekufuran dan golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang mendapatkan petunjukmu ya Allah Allah manfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khasa, wa min buldanil muslimin amma ya Allah akan cabut bencana dari negeri kami ya Allah kebakaran, kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi, gelombang tsunami, wabah penyakit hewan, manusia, dan semua keadaan yang buruk menimpa kami dan seluruh saudara kami dimanapun mereka berada seluruh dunia Islam berikan kami semua hayat tayyibah kehidupan yang baik di dunia ini dan nanti di akhirat ya Allah ya Allah ya Rabbana Bimbing-bimbing kami, anak istri kami, keluarga kami, kerabat kami dan seluruh bangsa ini ya Allah. Mudah-mudahan kami selalu mendapatkan petunjuk untuk menjadi orang-orang yang beriman dan semakin beriman, semakin taat dan kami adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan.